Bismillahirrahmanirrahim Pengajian pada pagi hari ini Kita berada di dalam kitab Matnul Ghaya wal Taqrib Syekh Abi Syuja' rahimahullah ta'ala Sebagaimana yang sudah banyak diterangkan Bahwa di dalam kita melakukan salat di situ ada fardu-fardunya atau rukun-rukunnya. Lalu ada kesunatan-kesunatannya. Dan kesunatan-kesunatan di dalam salat terbagi dua. Sunnah ab'ad dan sunnah hayat Sekarang kita memasuki fasal ya. wal matruku minas salati dan yang tertinggal dari salat itu salah satu asya tiga macam fardun fardu atau wajib wa sunnah maksudnya sunnah ta'ziyah wa hai'ah dan sunnah hai'ah jadi kalau ada orang melakukan salat kemudian seringkali di dalam melakukan salat itu orang meninggalkan amal perbuatan atau sesuatu yang ada padanya seringkali terjadi karena lupa. Ada kalanya lupa hingga dia meninggalkan yang wajib. Ada kalanya dia lupa meninggalkan sunnah ba'diyah. Ada kalanya dia lupa meninggalkan sunnah hayat. Ini caranya bagaimana? Adapun orang yang meninggalkan <clears throat> sesuatu dari amal perbuatan sholat itu dengan sengaja kita lihat kalau yang ditinggalkan dengan sengaja ialah sunnah sholatnya sah hanya pahalanya kurang tapi kalau yang ditinggalkan dengan sengaja itu adalah wajib maka sholatnya batal karena sengaja meninggalkan wajib kalau kelupaan, tidak ada masalahnya. Jadi jelas ya, orang melakukan sholat ada kalanya lupa meninggal, hingga meninggalkan sesuatu yang ada pada sholat. Ada kalanya meninggalkan dengan sengaja. Maka tadi saya terangkan, kalau orang yang melakukan sholat dengan sengaja meninggalkan rukun atau meninggalkan yang wajib, jelas sholatnya adalah batal. Tapi kalau dia meninggalkan dengan sengaja sunnah ba'diyakah atau sunnah hay'ah, sholatnya sah, akan tetapi pahalanya merosot. Nah, karena dia tidak meninggal, tidak menjalankan sunnah, yang tidak dapat jalankan jalan sunnah. Sholatnya sah, karena ya, yang ditinggalkan sunnah dia tidak mendapat ganjaran karena dia tidak menjalankan sun sunnah. Kalau lupa sekarang bagaimana? Karena lupa orang lupa itu tidak salah, nah, maka ada hukumnya. Yang ditinggalkan dalam sholat ya salah satu daripada tiga macam ini. Ada kalanya yang ditinggalkan itu fardu, dia lupa ada kalanya yang ditinggalkan itu sunnah ba'diyah ya, karena lupa. Ada kalanya yang ditinggalkan sunnah ba'diyah. Fal fardu kalau ada orang meninggalkan fardu karena lupa la yanubu anu sujud sahwi tidak dapat diganti oleh sujud sahwi orang sholat lalu dia kelupaan hingga meninggalkan apa yang wajib dalam sholat tidak cukup ditutup dengan sujud sahwi saja tidak cukup harus dia menjalankan apa yang dia lupa tadi apabila dia ingat umpama ada orang sholat dalam dia sholat setelah membaca fatihah lupa dia mestinya apa sesudah fatihah mestinya ruko mestinya ruko ya. habis fatihah sudah mesti ruko ya wajib ini dia lupa terus bapas sujud Allahu Akbar sujud ingat dia lupa dalam sujud ingat saya ini belum ruko rokok ini hukumnya wajib, wajib balik. jadi wajib apa? Kembali ke tempat semula, yaitu waktu berdiri. Nah, balik, terus rokok nah, jadi harus yang mengulangi. Adapun nanti sunnah susawi ini sun, sunnah. Tidak boleh begini. mas sudah biar. Karena saya lupa dia teruskan sholatnya nanti sujud sah sahwi tidak sah berarti kekurangan apa ini syarat? ruko malah dua ruko dengan ya tidak karena dia bapak sujud habis wal maghdubi alaihi waladhdallin amin Allahu akbar sujud nah, kan hilang tadi rukun ruko rukun ya tidak hilang rukun kan wajib rukun itu rukun arkan rukun Nah, ini dua rukun, dua rukun, rukun rukuk, ruko, dan rukun ya tidak hilang. Karena dia lupa. Nah, ingatnya dalam sujud. Wajib kembali. Wajib kembali, bukan mengulangi tapi kembali. Jadi wajib kembali. Kembali waktu berdiri dia nah, baru ruko, ruko ya biasa apa muslim. Nah, sampai terjadi, eh, pernah terjadi zaman Nabi Muhammad SAW Nabi melakukan sholat duhur. Duhur mestinya berapa? Empat rakaat. Setelah dua rakaat Nabi salam sudah keluar. Ada orang sahabat, seorang sahabat namanya Dzuliyadain. Tanya ya Rasulullah, sholat ini dikurangi apa sampai lupa? Nabi mengatakan dua-dua tidak terjadi. Wah tidak sampai tadi sholat dua dua, dua rakaat. Ya sahabat betul apa enggak kata orang ini? Betul ya Rasulullah Nah, kalau gitu Nabi tadi apa? Lupa. Terus Nabi meneruskan. Kurang berapa tadi? Dua rakaat, terus dua rakaat, salat dua rakaat, baru sujud sah, sah tanpa niat lagi, tanpa takbir ihram lagi. Ya terus meneruskan gunanya. Nah, bicara ini bagaimana? Ini bicara sebentar, sedikit tidak mengganggu. Karena ini hanya seben, sebentar dan waktunya sedikit, langsung. Jadi kalau orang meninggalkan wajib harus meng, harus kembali menjalankan wajib tadi. Jadi harus kembali menjalankan wajib. Nanti sujud sawi, sujud sawi ini nutup karena lu lupanya. Sujud sawi, sujud karena lupa. Sahwi ini lupa. su sahwan maknanya sa, nasian atau nasianan lupa. Sujud karena lu lupa tapi ini tadi karena wajib yang ditinggalkan harus kembali ke wajib. Nah, inilah. Rupanya itu sudah dapat beberapa pun apa ya, yang yang itu kalau ditanya orang lain. Sekarang kalau lupanya sudah melewati beberapa rukun. Sekarang umpama ada orang lupa ruku. Safatihah ya terus ruku eh apa sujud Allah Akbar. Sujud biasa habis sujud apa sudah berdiri Fatihah lagi loh habis Fatihah ingat tadi saya tidak apa ruku tidak ruku nah, ruku sekarang ini yang jadi jadi yang yang mulai lupa tadi sampai ke sini ini mubazir muspro jadi tidak ada hitung hitungannya tidak terhitung ini yang jadi jadi orang fatihah ya lalu lupa apa? ruku bapak sujud sujud terus biasa ya duduk ya sujud berdiri ya waktu ini kan baca fatihah loh fatihah lagi Bismillahirrahmanirrahim ingat lu saya tadi tidak apa tidak rokok ya sudah rokok ini nanti jadinya itu yang ini tadi hilang sudah sudah Hah? ya balik bukan tadi jadi yang ini tidak jadi sudah. Sekarang rupanya sampai eh, ingatnya sesudah tiga rakaat umpama. Ya. Rakaat pertama lupa ruko. Lupa apa? Ruko. Sudah, ini sholat. Sholat rakaat kedua lengkap. Rakaat ketiga lengkap. Setelah rakaat ketiga berdiri ingat dia. Saya tadi pertama tidak ruko. Padahal dapat sekarang berapa? Ketiga. Ini rokaat ketiga baru ingat kalau gitu rokaat yang pertama tadi tidak jadi ditutup ini satu dua kalau gitu dia masih mendapat berapa dua yang ini ditutup tutupin lagi jadi yang kedua menjadi ke pertama yang ketiga menjadi kedua kedua tinggal berapa misalnya nah, nanti sujud sah sahwi umpama orang lupa tasawuf akhir habis duduk entah dia ngelamun sholat ngelamun macam-macam iya -macam kadang pikirannya jual tidak laku atau sawahnya kering tidak ada hujan ya sudah waktu habis sujud duduk Allah Akbar musim baca tahiyat tidak baca tahiyat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Padahal belum apa ini habis berita dikasih Astagfirullah, astagfirullah Astagfirullah, astagfirullah saya tadi tidak Tidak tahiyat padahal sudah mendoa ini bagaimana kembali tahiyat <laughs> at-tahiyatul mubarakatus salawatut harus ya ini terus apa sebelum salam sujud sahwi sahwi no nebel rupanya tapi kalau ingatnya sudah makan sudah kejeding sudah urusan mestinya ngomong sudah lama ingat jodoh termenung ingat iya tadi saya sholat tanpa ruku umpama atau tanpa tasyahud akhir ini sudah jaraknya sudah lama harus mengulangi sholat nah, ini kembali sholat lagi kembali sholat lagi lengkap karena jaraknya sudah apa? Jaraknya sudah lama nah, sebentar tadi seperti Nabi tadi nggak apa-apa itu sebentar maka selalu diambil hukum kalau sebentar nggak apa-apa walaupun sudah berbicara ya tapi sebentar tapi nggak apa-apa kalau sudah lama sudah rokokan minum kopi teh jalan-jalan Ya, itu sudah. ini baru ingat harus sholat lagi. Anggap sekarang ini sudahlah jam 6. Ada orang ingat subuh tadi saya sholat satu rakaat. Ingat sekarang baru ingat bahwa subuh tadi sholat hanya satu rakaat. Kalau itu kurang loh. Ingatnya sekarang bagaimana nambah satu rakaat begitu? Tidak boleh. Harus apa? Mengulangi sholat lagi karena jaraknya sudah lama sudah jauh. Jadi kalau yang ditinggalkan tadi wajib harus dia kembali menjalankan wajib tadi. Nanti hitungannya tadi sudah ditentukan. Nah, nanti sunnahnya ditutup dengan sujud sahwi. Nah, maka kalau yang ditinggalkan wajib harus. Kalau yang lupa itu takbir ihram bagaimana? Orang sholat lupa terus hendakat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim habis rukur sujud lupa takbiratul ya kembali ke asal karena ini kan patokannya pembukaannya harus kembali ke takbiratul ihram nggak jadi sholat atau niatnya nggak ada nggak ada niatnya nggak ada nggak, gak jadi itulah masalah nah, jadi kalau yang ditinggalkan itu salah satu rukun daripada rukun sholat artinya wajib tidak dapat diganti dengan sujud sahwi saja. Sujud sahwi hanya menutup kelupaan. Nah, rukun yang ditinggalkan atau fardu yang ditinggalkan harus dia kembali ke sana Harusnya sebenarnya sujud lagi tidak betul karena jahilan. Tidak, ini ulangi. Jadi ulang, berarti kan dia sudah sholat sudah iya. sah, hanya sholat lagi, iya ada karena tidak لا تقنط apa? لأنه ya dimiliki makmumnya <laughs> kalau jadi imam gak apa-apa kalau jadi imam dimiliki makmumnya makmumnya lupa semua <laughs> ya. ya ya ngelamun semua umpama umpama begini habis baca subuh sudah lah habis baca baca apa baca surat ya oh, setelah sholat lam yakul lahu kufuwan ahad lupa imamnya habis walam yakul lahu kufuwan ahad mestinya ruku lupa imamnya bapak sujud Allahu akbar sujud makmumnya lupa sekali sujud lagi <laughs> Allah udah <laughs> sini iya iya bagaimana mau lupa semua bagaimana Gak ingat sama sekali apa sudah wiritan apa sudah salam salaman wabiya Allah ala Muhammad macam-macam ah dia getak sampai tadi lu <laughs> sholat sampai bagaimana tuh apa tak pakai rokok lah kok diem saja semua lupa <laughs> bagaimana harus ngulangi sholat apa uh, ah, itu uh, ah, kembali ke tempatnya tadi tempatnya mau sholat tempatnya mau rokok tadi kan ini masih sebentar loh jadi mau rokok tadi terus berdiri pergi semua rokok jadi ruku nambah satu karena ruku yang kedua menjadi ruku yang pertama. Kalau sudah pulang semua kepada di pasar, sampai apa subuh tadi? Apa? Tidak lagi ruku, lu masa? Tanya sana, iya, iya, ini sak konco, ya. sak konco pasar lagi. Iya, bagaimana? Harus sholat lagi, ya sholat di pasar. Atau di agama pasar, harus sholat lagi tidak boleh bos besok besok pagi sejak tak boleh ya besok lagi subuh lagi nggak boleh harus cepat-cepat sholat sholat baik tadi nggak ya. sahur ya ya sholat saja apa subuh lagi ya ya begitu nah ini jadi gampang saja masalahnya Mulai nah, maka itu kalau jamaah makmum itu yang di belakang imam itu harus orang yang mengerti masalah hukum. Kalau ada kelupaan imam, dia bisa mengingatkan. Atau ada batal imam, dia bisa ganti. Itu masalahnya. Nah, umpama, ini umpama. Boleh saja umpama. Kalau. <laughs> ya umpama sama masjid lupa semua. Ya boleh saja. Nah ini pokoknya kalau kita sholat meninggalkan wajib, harus menjalankan wajib kembali pada wajib. Nah, ini Artinya tahiyat akhir. Tidak baca tahiyat. tidak baca tahiyat, terus baca fatihah. baca fatihah. Oh, kalau dia keras, bacanya keras, makmumnya harus mengingatkan kalau imam. Ya harus mengingatkan kalau dia baca keras, duduk saya baca, ngelamun lagi. Karena nggak ada hujan ini. Ya, sawahnya kering, lupa dia habis itu Allah Bismillahirrahmanirrahim makmum makmumnya bingung bagaimana makmumnya harus jebut subhanallah subhanallah begitu nah imam ini harus ngerti harus kalau ada kekeliruannya imam baca apa baca subhanallah ada subhanallah sadar imamnya nah, kalau sudah salam harus mengulangi tidak sahih jadi harus kembali kepada tadi itu. Dia harus duduk membaca tahi, tahiyat. Harus. Kapan ingatnya tadi? Kalau ingatnya sudah di rumah nanti, harus sholat lah, lagi ya. Ada, ya sama, sama tadi. Baiklah. <clears throat> Karena meninggal kenapa namanya? Wajib. Nah, ini meninggal wajib. Nah, wajib itu rukun. Rukun itu ada rukun qawli, ada rukun fiat. Ya, sama di meninggalkan Fatihah sudahlah. saya di dalam sekarang membacakan Fatihah sama. Habis sholat pertama sudah Allah berkabir alhamdulillah sampai wa ana minal muslimin. Lupa dia. Terus baca bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak baca alam nasrah tanpa apa? Fatihah, rukuk, sujud, berdiri ingat kok saya tanda Fatihah. Ya Fatihahnya ini yang jadi. Kalau di dalam sholat ini, sekarang Fatihahnya. Fatihahnya ini yang jadi yang jadi itu. Nanti berapa kurangnya sujud saat ini? sahabat terus kalau sudah keluar sholat sudah Allah wiridan zikir ini saya takir rokat pertama tanpa fatihah ya berdiri baca fatihah terus alur terusannya rukuk sujud tartibnya terus sampai tasahud sampai mau salam sujud sah sahwi terus sama nah jadi pokoknya meninggalkan wajib itu harus dia kembali menjalankan wajib tadi ukurannya kalau dalam sholat ini ukuran tadi kalau di luar sholat ingatnya kalau jaraknya dekat ya kembali kepada apa yang lupa tadi saya teruskan ya, kalau jaraknya jauh atau lama harus mengulangi sholat sempurna <coughs> itu masalah memang orang sholat sering terjadi karena memang orang soleh itu selalu tergoda oleh setan itu maka harus tenang betul-betul di antaranya supaya menjaga pikiran tenang dan sebagainya kalau sholat itu pandanglah tempat sujudnya jadi mata ini melihat kemana ke tempat sujudnya ini insya Allah pikiran ini agak tenang tapi kalau orang sholat kepalanya agak terangkat dan matanya memandang ke sana ke sini ini pikirannya mesti melayang air jadi harus dulu ini membantu jelas jadi fal fardhu la yanubu anu sujud sahwi tidak diganti oleh sujud sahwi bal in zakarahu kalau ingat wa zaman qaribun atabi kalau zaman dekat ya sudah ya datangkan amalkan apa tadi terus wabana alaihi terus apa mestinya tertibnya apa mestinya tertibnya puasa jaga risa dan terus dia sujud sahwi karena kalau dia lupa sesuatu lanjutannya ini kan tidak jadi loh tertibnya tidak jadi karena sholatnya ada tertib tertibnya jadi kalau lupa rukuk tadi lupa rukuk ya itu dia sujud habis sujud duduk sujud terus ini semua tidak jadi nih tidak jadi karena rukuknya belum loh nah, ini cuma dia akan lupa ya nggak tidak sengaja lupa tidak berdosa tapi kapan ingat harus diulang apa dikembali nah inilah masalahnya wasunnatu sunnah kalau orang meninggalkan sunnah sunnah ba'diyah jadi yang ditinggalkan ini sunnah maksudnya di sini eh, di sini sunnah ba'diyah Sunnah ba'diyah itu sunnah kalau ditinggalkan dengan sengaja atau lupa disunatkan menutupnya dengan sujud sahwi. jadi sunnah ba'diyah ini boleh kita katakan sunnah besar. Sunnah hai ini sunnah kecil. Jadi perbedaannya jenis. Kalau sunnah ba'liyah apabila ditinggalkan dengan sengaja atau karena lupa disunatkan sujud sahwi. Kalau sunnah hay'ah apabila ditinggalkan dengan sengaja atau dengan lupa tidak sunnah sujud sahwi. Nah, ini perbedaannya antara sunnah ba'liyah dengan sunnah hay'ah. Atau kalau kita pahami lagi dengan lafaz maknanya sunnah ba'diyah itu sunnah tapi seakan-akan dia masuk perbuatan ketentuan sholat wajib. Sunnah ini sunnah tapi hanya mencorakkan saja. Mencorakkan, membentuk saja. Maka kalau ditinggalkan sunnah ba'diyah ini disunatkan sujud sunnah ba'diyah termasuk tasyahud awal termasuk kunut dalam subuh ini termasuk jadi kalau orang meninggalkan tasyahud awal atau kunut subuh berarti meninggalkan sunnah ba'diyah ini nantinya sujud sahwi nah, sekarang begini jelasnya orang sholat zuhur setelah mendapat dua rokaat dia sunnah duduk untuk membaca tasawuf awal lupa dia lupa pergi dia habis sujud pergi Allah nah, kalau belum masuk batas berdiri belum masuk batas berdiri berarti kan belum berdiri loh. ini sunnah balik kembali ke tempat tasyahudul aw awal tadi sunnah jafari karena belum apa belum berdiri belum masuk rukun lain belum belum masuk status rukun lain belum masuk batas rukun lain nah, jadi saya ulangi lagi habis sujud mesti duduk tasyahud awal ini lupa lupa enggak Allah masih miring gini ya kan belum berdiri namanya Ingat dia tuh, saya belum pesawat awal ini sunnah kali Sudah balik tidak apa-apa, sudah beres apa, Tapi kalau dia sudah masuk, Allahu Akbar sudah berdiri berarti orang ini sudah masuk batas wajib lain termasuk rukun lain kalau sudah masuk rukun lain sudah diwajib ini nggak boleh kembali ke sunnah dia tadi nggak boleh kembali kalau kembali tahu dia tahu ilmunya kembali sengaja ini sholatnya batal nah, maka kalau jamaah kalau jamaah sekarang maka tadi saya katakan makmum ini terutama yang di belakang imam mesti mengerti anggap imamnya lupa tidak terus awal makmumnya kan baca nyebut subhanallah subhanallah imamnya babas wah cepet itu berdiri. Kalau Imam Syafi'i berdiri, jangan terus subhanallah diam. Tidak ada, tidak ada artinya. Ini imamnya sudah berdiri. Makanya jangan terus subhanallah, subhanallah, tidak ada artinya. Diam sudah, ikut dia. Karena kalau dia ini kembali, batal sholatnya. Kalau dia memang tahu. Kalau orang jahil itu berngaji ya masalah ini. Ya kan berngaji, kenapa? Tidak tahu. Tidak bergaji ya, ikut dia, tidak ngaji ya. Ini masalah, ini yang dibahas orang yang tahu. Jadi kalau meninggalkan sunnah ba'diyah tumpahan lalu sudah masuk batas wajib Tidak boleh kembali untuk sholat eh, untuk sunnah ba'diyah tadi Nanti saja ditempel dengan sujud sahur Sholatnya itu salah nah, Tapi kalau belum masuk batas wajib yang lain Supaya atau sunnah kembali Kita kunut subuh jadi seorang wajib syafi'i Sami Allah Alhamdulillah Rabbana lakal hamdu apa sudah Mestinya kunut ini subuh tadi ya. Jangan lupa Allah ya, sudah Belum batas sujud ini Masih belum belum belum belum sujud ya masih belum ini ingat loh saya belum kunut ini kembali sunnah kembali tak wajib tapi apa hmm. sunnah kembali kembali kemana ya berdiri untuk baca kunut. Nanti tidak apa-apa, tidak usah susah, karena dia sudah kembali. Kalau umpama dia sudah sujud, Allahu Akbar, ingat tuh, saya belum membaca kunut, tapi sudah apa ini? Sudah sujud, tidak boleh kembali kembali apa? Nah, di sini, jadi makmurnya pun harus tahu. Ini kalau sunnah, ba'diyah. Karena makmumnya itu pilih Orang perempuan ada satu ini, Tetapi imamnya itu sujud, makmumnya itu Makanya itu kalau milih imam jangan yang tuli. itu pertama kali syariat ini harus ada. Nah, so kemungkinan, nah, itu kemungkinan lupa ini Allah subhanallah babas saja. Kenapa? Salahnya sendiri. Kenapa milih imam tuli? Jadi ini masalah. Jadi belum masalah hukumnya, ini masih <laughs> ya repot. Yang beli makmumnya. Oh makmumnya, oh, nggak iya. apa-apa makmumnya. Kalau makmumnya nggak apa-apa, makmum tuli tapi bisa dia gerak. Makmum tuli itu kan bisa gerak. Makmumnya tuli, tapi bisa lihat geraknya i, imam, nah, bisa gerak. Kan bisa lihat, ya Allah Akbar, Allah, Allah, ini bisa. Nah, nggak apa-apa kemudahan aja masalah. Nah, jadi kalau meninggalkan sunnah ba'diyah begitulah. La ya'udu ilaiha ba'da talaffuz bil fadhi. Tidak boleh dia kembali kepada sunnah ba'diyah kalau sudah masuk di dalam perbuatan wajib seperti yang saya, saya contohkan tadi. لكنه يسجد للسبب عنها tapi sujud sah nah, nanti sujud sah. nah, kalau belum sampai kepada wajib ingat apa mestinya nah, sekarang sengaja orang sengaja sholat sengaja tidak menjalankan sunnah ba'diyah sengaja memang sengaja loh ya sah sholatnya sah cuma sunnah atau sujud sah nggak mau lagi sujud sahwi sholatnya tetap apa sah hanya tadi saya katakan pahal pahalanya enggak dapat pahala sunnah Pahala sunnah ba'diyah pahala sunnah sahwi tapi sholatnya sah sudah sekarang ketika wal hai'ah. jadi ada orang sholat meninggalkan sunnah hai'ah. sunnah hai'ah tadi saya katakan anggap itu sunnah kecil dibandingkan dengan sunnah pak iya sunnah kalau sunahnya bagaimana? Termasuk mengangkat tangan, termasuk menaruh tangannya di bawah dada, di atas pusatnya, termasuk membaca subhanallah azim wa bihamdi subhanallah ala bihamdi subhanallah termasuk rabbil kulli walhamdi termasuk Allah kabira termasuk uh, takbir pindah-pindah ini takbir indiqah termasuk sami Allah min hamidah rabbana ini semuanya sunnah-sunnah hay'ah sunnah hay'ah sekarang ada orang sholat meninggalkan sunnah haid sengaja atau kelupaan. Ya, sholatnya sah, hanya tidak berpahala. Sekarang kalau kelupaan bagaimana? Apa dia mengulangi atau bagaimana? Apa susahwi apa bagaimana? La ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Tidak usah kembali ke sunnah itu dan tidak usah sujud sahwi tidak sunnah sujud sahwi anggap ada orang sholat ruku Allahu Akbar tidak baca apa-apa khususnya sunnahnya membaca subhana rabbiyal azimi wa dia tidak baca Allahu Akbar tidak baca apa-apa ya sami Allah bihamdihi tidak baca apa-apa sudah ya sudah hilang tidak begini. Rokok tidak baca subhanallah azimi. Waktu sami Allah alhamdulillah ingat saya tadi tidak membaca subhanallah azimi. Kembali. Eh, tidak boleh batal sholatnya. Karena ini sunnah bang. Sudah, nanti habis mau salat, tidak usah ingat saya tadi tidak membaca subhanallah azim alhamdulillah. Sekarang mau sesawi tidak boleh. Tidak ada urusannya. Jadi tidak usah sujud sah. Tidak usah bika ah, Jadi walaupun itu sunnah ya, ditinggalkan tidak apa-apa, sholatnya ya sah dan tidak usah balik ke sana dan tidak sunat susahwi. Tapi orang harus berusaha jangan meninggalkan sunnah. Nah, ini masalah hukum begitu. Tapi orang menjalankan jangan sengaja meninggalkan sunnah. Malah ada penjelasan dan keterangan kalau orang itu sholat suka meninggalkan sunnah-sunnah aini suka memang sengaja meninggal sengaja itu dikhawatirkan mendapatkan su'il khatimah nah ini bahaya ada kan memang ada orang sholat suka sengaja memang sengaja tidak mau baca Qaul Azimi ini pokok sunnah-sunnah ditinggalkan pikiran yang wajib tak beres sunnah berarti kan meremehkan meremehkan sunnah Rasul meremehkan amalnya Rasul. Ini dikhawatirkan mendapatkan ma'udzubillah su'il khatimah. Nah, ini mengkhawatirkan. Jadi kita sarankan walaupun satu kali. Subhanallah azim bihamdih. Sekali. Itu dah hasil sunnahnya. Walaupun afdolnya tiga, tiga kali. Orang sholat itu apa harus di harus mengetahui ini ayat ini. Gitu. Maka orang sholat harus tahu tahu eh, hingga dapat membedakan, membedakan antara wajib dan sunnah. Sebab syaratnya sholat dan syaratnya semua amal perbuatan wa alla ya'taqida bi fardhiha sunnatan. Wajibnya jangan dianggap sunnah. Kalau nggak ngerti mana wajib, mana sunnah kan ngawur nanti. Nanti wajib dianggap sunnah, sunnah dianggap wajib. Kalau sunnah dianggap wajib, ini nggak apa-apa tapi kalau wajib dianggap sunnah, ini tidak sah. Syaratnya hilang. Loh, kalau begitu wajib belajar ilmunya. Maka talabul ilmi faridotun ala kulli muslim muslimah termasuk ilmu rukun rukun sholat. Termasuk perbedaan antara rukun dengan sunnah. Tidak bisa tahu mana rukun, mana sunnah kecuali dengan mengaji. Ini wajib. Nah, maka ilmu yang akan eh, perbuatan yang akan kita jalankan harus kalau ilmunya maka dikatakan ilmu hal sekarang kita akan sholat terus baca syurutus sholat bagaimana furutus sholat bagaimana nanti dan uh, sunnah-sunnah yang sholat bagaimana makruhnya sholat bagaimana yang membatalkan sholat bagaimana ini semuanya harus kita tahu nah ini kalau tidak tahu bagaimana bisa dijalankan malah dikhawatirkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu mengetahui masalah itu wajib apa mengetahui masalah itu mengetahui hal tadi kalau tidak akan dapat membedakan antara wajib dan sunnah menjadi wajib mengetahui kalau dia sudah tahu wajibnya tahu wajib saya tahu sudah tidak akan keliru nah, sunnahnya mengetahui sunnah sun sunnah jadi mengetahui wajib wajib, mengetahui sunnah sun, sunnah. Tapi sekarang tidak bisa membedakan wajib dan sunnah kecuali dengan tahu menjadi wa, wajib. Di sini masanya. Orang jawab, wajibnya saya tahu, rukun sholat wajibnya semua saya tahu. Sunnahnya saya nggak tahu. Ini tidak wajib belajar sunnahnya. Sunnah belajar sun, sunnah. Karena masalah sunnah. Jadi mempelajari wajib wajib, mempelajari sunnah sun. Dan membedakan antara wajib dan sunnah ini wajib misal syarat nah tidak tahu maka wajib belajar di sini jelasin sama harus tahu mana sunnah mana saya nggak tahu antara wajib sunnah ini saya nggak tahu kita jawab sampai wajib tahu nah kalau gitu wajib belajar nah, Ini masalah jadi kalau ada orang mau misalnya orang kafir mau masuk Islam pertama-tama mengerjakan salat yang, wajib dulu, wajib dulu itu yang wajib dulu yang wajib sudah yang wajib semua kita pimpin kita pimpin kita pimpin sampai terus nah, kalau orang baru masuk Islam gampang saja bagaimana mas sudah masuk Islam ini sudah syahadat apa kita ajak sholat saya bertanya pokok sampai niru saya berdiri berdiri saya begini begini ikut saja dulu nah, gitu Nanti kan sambil dipimpin, dipimpin, dipimpin sampai jadi. Ah, mesti begitu. Kalau masih baru tidak boleh kalau tidak takrib. <laughs> itu. Kalau baru masuk Islam sampai wajib kaji takrib. Ya, jangan begitu, ya tidak saja dulu. Nah ini bagaimana? Ya sudahlah orang berdiri sambil berdiri. Ini mulai maklum orang baru loh. Nah, biasa. Ini dibahas oleh yang lama. <laughs> nah ini ya kita kita ini sudah harus baca. Nanti kalau sudah lama, lama ulama wajib baca. Ya, nah, itulah masalah. Nah, sekarang ada masalah ragu-ragu. Wa idza syakka dan apabila orang itu ragu-ragu fi adadi ma atabihi bihi min rakaat bana ala yaqin kalau orang itu ragu-ragu dari jumlah rokaat apakah saya ini dapat tiga apakah masih dua apakah sudah dapat tiga apa masih dua yang ragu-ragu yang mana ini yang tiga orang ragu-ragu saya ini apa sudah tiga apa masih dua kalau gitu yang yakin yang dua yang ragu-ragu yang mana tiga ambil yang yakin ambil yang mana? Yang dua. Ah, ini bana ala yakin. Harus dia pegang, melakukan yang yakin. Apa yakin? Kebetulan ini dua. Kalau ragu-ragu, apa ini sudah empat, apa masih tiga, insya Tuhan. Apa sudah empat, apa masih tiga, bingung dia. Ini dia harus kembali, kembali eh, ambil yang berapa? Ambil yang tiga. Antara dua satu, begitu juga saya ini sudah dua, apa masih satu, apa sudah dua rakaat, apa masih satu, kembali kepada pegang yang satu. Itfa isyakka bil yakin, tolaklah barang ragu-ragu dengan yang yakin. Bisa nanti sujud sahwi, wasa jada lisah. jadi <coughs> kadang-kadang orang begitu bingung. Eh, bagaimana? tak datang keyakinannya, masih ragu-ragu saja, ambil yang sedikit Sebab yang sedikit yang yakin pasti, yang ya banyak tadi ini yang ragu-ragu. Jadi tidak boleh kita menjaga ibadah dengan ragu-ragu. Jadi ragu-ragu dalam ibadah tidak boleh harus kembali kepada yang lagi. Tapi kalau ragu-ragu dalam iman itu bisa kufur. Ya, mengkhawatirkan masalah itu ya. Kalau akidah mamang ragu-ragu ini bisa kufur. Harus mantap. Ada ragu-ragu apa betul Quran kalamullah apa tidak naudzubillah ini bisa kufur karena ini masalah apa? aqidah masalah aqidah akidah tidak boleh ragu-ragu tidak bergoyang sumpah lanya tabu tidak bergoyang harus etikot jazim nah, kalau amalia tidak sampai ke situ hanya kita ambil kepada yang ini masalahnya apa tadi begini apa tadi begini bagaimana sekarang jadi imam itu tak berat tapi di belakangnya itu ada maunya bukan ada kata jatuh punya pendapat mungkin kalau saya lupa yang dulu lupa ingat kalau yang parah itu mana mungkin hanya disempurnakan tulisan sekarang kembali lagi kalau imamnya tadi lupa iya dia lupa ragu-ragu ragu-ragu ah, dia ragu-ragu dia ragu ragu apa tiga apa empat apa tiga dia terus babas makmumnya bagaimana Nanti kata nanti mulanya sekarang yang imamnya itu punya pendapat. Nanti kan sudah ya diingatkan juga. Lantas makmum ya diam <laughs> saja. Imam iya. makmumnya bagaimana diam? Lagu-lagu sekali ya kan makmumnya mengingatkan, imamnya kan sadar, tahu. Oh ini masih masih masih apa? Masih satu rakaat umpama. Dia sudah mau duduk tahiyatul awal dia dua mau tahajud mau tahajud awal iya makmumnya kan ingin gitu subhanallah subhanallah nah, ingat ya wah saya masih satu belum tahajud awal nah maka mak, balik lagi makmum itu harus teliti gitu kan ngerti masalah gerak gerik imam. umpama sekarang kan gini sudah dapat tiga sudah sudah dapat tiga imamnya ragu-ragu apa masih dua apa tiga apa apa tiga atau dua macam-macam lalu makmumnya mengingatkan subhanallah subhanallah babas saja ini minimal yang dua babas saja imamnya padahal sudah diingatkan nah mak tamamin tahu ini imam keliru sudah pas dia masih menganggap kurang saya teruskan makmum ingat subhanallah subhanallah imam babas. makmumnya jangan ikut iya, biar dia sendiri berdiri karena imam makmum tahu bahwa ini keliru kan gitu iya. lagu saya ingatkan tidak mau ya saya bilang ya mungkin lagu-lagu dia tidak bagus sahno bagi dia ya. saya enggak saya tunggu kalau mau tunggu kalau mau tunggu niat mufarokoh nah ini caranya maka tadi saya katakan makmum itu nanti ada cara caranya jadi kalau imamnya ragu-ragu dan sebagainya, makmumnya harus mengingatkan. Sudah dapat tiga kah? Apa dapat dua? Apa dapat berapa? Ini makmumnya, imamnya mau ragu-ragu. Imam mengingatkan. Berapa tadi itu? Ya Umar Sondohor, dikira sudah empat. Dapat tiga rakaat itu tahid awal, tahid, tahid akhir. Makmumnya kan tahu. Mesti nyebut subhanallah, subhanallah. Nah, ini. Ya ini, ya oh ini belum. Kan begitu kok. Maka kalau jamaah ini harus mudah masalahnya. Maka kembali lagi saya katakan perintah Nabi Muhammad SAW liyalini minkum ulul ahlami wa nuha supaya di belakang saya ini kata Nabi ada belakang iman orang oh, yang berakal yang ngerti yang pintar tahu masalah soal salat karena ini ada kelirunya ini bisa ganti ini bukan kalau roboh satu roboh semua mati satu mati semua nggak begitu itu nah, nanti begitu. Jadi kalau ini keliru, jangan keliru semua. Ini keliru, ini ada mengingatkan. Karena ini perlunya adanya jamaah dan di belakang imam orang yang penting. nah, jadi kalau mamang dan ragu-ragu, nah, begitulah cara. Jadi kalau ragu-ragu kembali yang sedikit, yang yakin, Terus nantinya sujud sahwi, sunnah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Maka diterangkan di sini wa sujud sahwi sunnatun. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Anggap orang kekeliruan tadi macam-macam tadi sampai ragu-ragu. Sunnah sahwi, tak mau sujud sahwi Umpama sengaja tinggalkan. Sahabat tidak sholatnya? Sah. Karena sulsawi hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Wa sujud sahwi sunnatun. Jadi sujud sahwi ini adalah hukumnya sunnah. Wa mahalluhu qabla salam dan tempatnya sebelum salam. Ini. Jadi sujud itu tempatnya qabla salam. Habis tahiyat, tahiyat sudah selesai. Bukan selawatnya sekali, fil alamin laka hamidul majid baru sujud sah dalam da, dalam sujud sawi membaca cocoknya dengan keadaannya subhanamallah yanamu namu yashu maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lu Esok sawi itu dua kali toh dulu sudah pernah saya terangkan sujud-sujud di dalam agama Islam ini di dalam syariat amaliah agama Islam ini ada empat macam sujud dalam sholat setiap rokaat dua kali terus ada sujud sahwi apabila ada kelupaan dan sebagainya tadi adalah sujud sahwi sujud sahwi dua kali dan ada sujud di bawah ada sujud syukur satu empat habis sesawi ya langsung salam ya sudah <clears throat> sekarang kita masuk fase lain fasl wa wa awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabat. ada yang disebut al-awqatul makruhah waktu-waktu yang dimakruhkan karohah tahrim makruh itu lafal makruh ya ada dua macam ada makruh haram ada makruh biasa ada karohah tahrim ada karohah tanzih karohah tahrim itu hukumnya sama dengan haram menjadi haram karohah tanzih makruh biasa kalau orang menjalankan dia tidak berdosa, kalau meninggalkan makruh mendapat pahala, ini makruh makruh biasanya. Kalau tadi. Sekarang ada lafaz makruh. Tapi maksudnya haram. Kemudian waktu-waktu sholat ada lima waktu haram kita lakukan sholat padanya. Nah, sholat apa? sholat sunnah yang sababnya mutaakhir dan sholat sunnah mutlakoh. Untuk hal ini lebih dahulu kita harus mengetahui macam-macam sholat. Sholat itu dua macam. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Wajib kita tahu. Mohon asal maghrib, isak subuh, dan nah, termasuk jur dan nah, selain ini salat sunnah sholat sunnah itu dibagi tiga macam sholat sunnah yang berwaktu sholat sunnah yang mempunyai waktu seperti sholat raweh sholat witir sholat duha sholat hari raya sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ini semua sholat sunnah yang mempunyai waktu. Sekarang sholat sunnah yang mempunyai sabar Kenapa harus sholat? Ada sunnah, Kenapa? Ada gerhana. Jadi sholat ada gerhana. Wah ini kering, tidak ada hujan. Sebabnya ini kita sholat istisqa. Ada sholat sunnah yang mempunyai sebab tanpa waktu. Sudah. Terus ada salat mutlak, salat sunnah mutlak, salat sunnah bebas, tidak punya waktu, tidak punya sebab, bebas sesukanya. Sudah. Lalu salat sunnah yang mempunyai sabab dibagi tiga. Salat sunnah yang mempunyai sabab dibagi tiga salat sunnah yang mempunyai sabab awal mutaqaddim namanya sabab mutaqaddim sebabnya dulu setelah ada sebabnya baru kita sholat contohnya tahiyatul masjid kenapa kita sholat sunnah tahiyatul masjid karena masuk masjid masuknya dengan sholatnya dulu mana masuknya jadi masuk ini jadi sahabat, kita sunnah sholat. Coba tidak masuk, tidak sunnah sholat. Jadi sahabatnya apa namanya? Mutakat, ada sholat sunnah yang sahabatnya bareng. Sekarang ada kejadiannya, sekarang kita sunnah sholat, sholat. namanya sahabat mukorim. Sholat sunnah laha sahabat mukorim. Sahabat mukorim. Bareng contoh gerhana sekarang ada gerhana matahari umpama sekarang ada gerhana bulan kita sekarang sun sunnah sholat sekarang ini kenapa ini gerhana kalau kita lihat tanggalan nanti jam 8 akan gerhana matahari apa bulan jam 8 malam nanti jadi belum gerhana jam 7 kita sholat gerhana atau sudah hilang gerhana sudah tidak ada kita kembali asal kita sholat tidak ada nah ini namanya sahabat mukorin bareng anda sunnah sebabnya mutakhir. Saya sholat dulu sebabnya nanti. Anggap ada orang mau melamar pekerjaan. Atau ada orang mau kawin. Mau mantu, mau pindah rumah dan sebagainya. Kan belum loh, mau. Mau mantu, mau kawin, mau pindah rumah, mau pekerjaan. Belum ini. Ya, salah. Minta pada Allah baik apa enggak. Namanya sholat is ikhara soal is, Soal istikharah itu pekerjaannya eh, yang diistikharai sudah terjadi atau belum? Belum. Nah, jadi sebab sholat ini mutaakhir. Sebabnya sebab mutaakhir. kalau istikharah, sholat hajat, di sana aja orang kalau mau ihram haji, mau niat ihram, belum niat, itu salah sunnah ihram dulu. Jadi kalau orang mau niat ihram haji, sunnah sholat dulu. Tapi belum apa ini? Belum ikhram Nah, ini sahabat mutakhir. Jadi sholat sunnah yang boleh sahabat tiga macam. Sholat sunnah laha sahabat mutaqaddim. Sholat sunnah laha sahabat muqarib. Sholat sunnah laha sahabat mutaakhir. Nah, ini di skema saja gampang. Sholat garis dua, fardu sunnah. Sunnah garis tiga, sunnah melaha wakat punya waktu sunnah laha sabab sunnah mutlak yang salah garis lagi tiga sabab mutakatir sabab muqalib sabab muakhir terus jalankan <laughs> terus diamalkan bukan di skema <laughs> iya buat skemanya cocok persis tapi nggak tahu sholat nah, ini ya sudah sekarang ada waktu-waktu haram sholat jumlahnya lima yang diharamkan ini sholat apa? Cuma dua. Yang diharamkan hanya sholat dua macam. Sholat sunnah yang sabab mutaakhir dan sholat sunnah mutlak. Sudah. kalau sudah dipegang begini, orang sudah dijelaskan, tidak akan bingung. Lima waktu yang diharamkan nanti ada masalah. Dilakukan sholat, yang diharamkan sholat apa? Hanya dua macam sholat sunnah yang sababnya mutakhir ya kedua sholat sunnah mutlak sudah kalau Allah sudah tahu begini akan tanya lain-lain ya sudah banyak oh sholat sabab pun akhir itu apa hajat sholat istikharah sholat ihram dukul Mekah nah, itu Salat mutlak, salat masukan, tidak ada waktunya, dan semua salat mau salat. Nah ini yang masalah. Sudah. Jadi yang diharamkan dua macam salat, salat sunnah yang sababnya mutakhir dan salat sunnah mutlakoh. Orang masih tanya apa sebutakan salat? tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya. Sholat misalnya sudah. Niatnya usalli. Usalli Allah Akbar. Ini Allah Akbar artinya usalli. Sholat apa? Ya usalli. Nah ya sholat apa? Usalli. <laughs> Sholat apa? sholat mutlak. Nah, itu sangat Maka kalau kita lihat orang zaman dahulu, wiritanya ada yang seribu rakaat, sehari semalam, ada lima ratus, kalau kita tanya, kalau kita hitung rawatib sekian, ini sekian, ini sekian, sekian, ya ini banyak sekali soal apa? Salat mutlak. Kalau kita ini menetapi sholat saya untung juga. Iya, rawatib gandingan <laughs> qobliyah tak dia ini tetap biasanya sudah untung nih. Iya. Nah, kadang-kadang nggak tahu rawatib rawatibat. Qobliyah tak dia nggak jalan ganda. <laughs> Iya. Nah, itulah mutlak tanpa batas tanpa batas mutlak tanpa batas tadi sekarang sampai ada seribu rakaat Berapa nanti seribu dua ratus nah itulah ini saya sholat mutlak hanya waktunya tadi tidak boleh yang waktu dia boleh berapa macam eh, berapa kali lima waktu waktu apa ba'da sholatis subhi hatta tatlu'as syamsu sesudah melakukan sholat subuh sampai naiknya matahari tulu ini munculnya matahari ya, tulu ini mun, muncul nah, matahari muncul sudah tulu samsi habis sama subuh tulu samsi jadi kalau orang sesudah menjalankan sholat subuh lalu dia habis sholat subuh di rumah jam 5 setelah jam lima belum tuh samsi masuk jam lima loh. ya. dia keluar punya wudhu masuk masjid. Salat tahiyatul masjid, boleh Tidak Boleh saja. Enggak usah repot. Lalu abis salat subuh tadi, dia salat istikharah, boleh enggak? Salat istikharah. Tidak boleh. Nah, ini larangan tadi. Kenapa? Karena salat sunnah sababnya mutaakhir istikharah. Istikharah mutaakhir salatnya. Apa sababnya? habis sholat subuh iya belum tulis samsi dia sholat subuh wiridan apa belum belum belum tulis samsi lalu dia kentek hatinya rasanya dia akan suafahnya apa enak apa selamat apa enggak apa apa yang enak wah istiqol aja tapi waktunya habis apa ini habis sholat eh, subuh belum tulis samsi boleh apa enggak tidak boleh haram nah ini jadi kan saya terangkan tadi bahwa ada lima waktu haram kita menjalankan sholat di situ. Sholat apa? Balik lagi tadi. Sholat sunnah yang sababnya akhir, dan sholat sunnah sababnya apa? Sholat sunnah murtad. sudah. Tadi saya terangkan termasuk sabab mutaakhir istiqoroh, sholat hajat, sholat ihram, makanan amal, haji dan sebagainya khusus lalu di Mekah ini bebas masalah Mekahnya sudah sekarang pertama diterangkan ba'da sholatis subhi ya sesudah melakukan salat subuh hatta tabu sama sampai naik matahari jadi sesudah salat subuh anggap kita salat jam 5 waktu umpama Tuluk Syamsi jam 6 10 menit ya enggak sekarang habis sholat subuh masih setengah 6 atau jam 5 seperempat dia tahiyatul masjid termasuk masjid tahan masjid boleh tak? boleh terus dia sholat istikharah boleh tak? tidak boleh terus dia sholat mutlak boleh tak? tidak boleh haram <coughs> Wah, ini masalahnya orang tanya kalau sholat kodok bagaimana Nah, apa apa dua ini larangan orang tanya bagaimana jawab boleh ah, kalau anu kalau ya boleh <laughs> kalau anu anu ya boleh <laughs> kalau kepedok dua ini sholat sababut akhir mutlak tidak boleh setelah, sholat subuh dia masuk kencing anggap jam 5 sudah masuk wudhu dia kencing apa wudhu lagi harus wudhu keluar sholat sunat wudhu boleh nggak apa-apa <coughs> satu nah, ini satu kedua wa inda tulu'ya hatta tatakamal tartafi'a qadra rumhin Terus waktu naik matahari muncul. Kalau kita di daerah lautan atau pada pasir, matahari bisa tampak. Kan tampak dong keluarnya. Kalau kita di sini kalau pegunungan. Jadi tanam, mati, eh, matahari muncul. Ini muncul puluh namanya. Ya tuluk. Sudah. Ini biar dulu. Kalau waktu tuluk nggak boleh kita sholat. Sholat dua tadi dua jam. Biar ini naik, naik, naik, naik, naik, naik. Kira-kira menurut pandangan mata kita dua meter atau tiga meter. Atau rumahnya tiga meter. Oh ya, 2 meter atau 2-3 meter. Kalau kita ukuran kita sudah sekian, boleh kita sholat hebat sudah. Kalau masih ini tidak boleh. Jadi sesudah sholat subuh sampai naik munculnya matahari, satu, kedua munculnya matahari sampai tingginya sepanjang tidak tidak untuk 3 meter sudahlah Tiga meter. Jadi tidak boleh keluar. Nomor tiga, wa idza stawat hatta tazula. Waktu istiwa matahari tetap tengah-tengah tengah-tengah langit. Kalau matahari di tengah-tengah langit pas, ini namanya istiwa. Kita tahu dari mana bayangannya. Bayangan ini te eh, pas tepat di bawahnya istiwa. Ini tidak boleh sholat kecuali Jumat. Jumat bebas tidak ada istiwanya. Istiwanya ada, larangannya nggak ada. Peristiwanya tetap ada, <laughs> istiwanya tetap ada, tapi larangan tidak ada. Selain Jumat nggak boleh. Jika Nomor empat, wa ba'da salatul asar hatta tangfus syams. Sesudah sholat asar. Anggap kita sholat asar jam empat waktu. Ya, jam empat waktu sholat asar. Sudah tidak boleh melakukan dua macam sholat tadi. Hatta tangfus syams sampai matahari terbenam. Sekarang ada orang di masjid sholat asar. Sudah sholat asar, maaf. Ada sholat asar, nyembahin orang mati ada jenazah. Ini sudah so, sudah asal semua, ada orang mati. Boleh nggak? Boleh saja, nggak apa-apa. Maka sebetulnya kalau ada begitu tidak ada masalah. Kadang-kadang bisa kekeran. Sholat dulu apa tuh jenazah dulu apa bagaimana ini katakan tidak boleh ini boleh macam-macam tidak usah kekeran. balik kepada ilmu cukup kenapa saya suka apa mau asal dulu terus jenazah ya boleh jenazah dulu terus asal ya boleh tidak apa-apa gak, ada, masalahnya masalah karohan. <clears throat> nah ini masalahnya <clears throat> begitu juga sesudah sholat asar lalu ada orang ke masjid mau pengajian kah atau mau jamak maghrib masuk ke masjid maghribnya jam 6 10 menit sekarang dia datang setengah 6 masuk masjid tahiyatul masjid boleh enggak? boleh ya tetap sunnah tahiyatul masjid Ya, bila ragu-ragu, ini waktu apa? Tidak waktu apa-apa. waktu mau maghrib. Loh katanya tidak boleh. Ah, harus ingat yang tidak boleh itu apa. Kan bisa. Kalau habis sholat asar, sudah sholat asar jam 4. Jam 5 istiqoroh, boleh tidak? Tidak boleh. Atau orang kebetulan di jeda sana, di jeda sudah saya tunjukkan. Habis sholat asar, dia mau umroh, mau umroh sudah mandi apa sudah pakai ihramnya mau niat umrah salat sunat ihram tidak boleh karena dia sudah salat asal sedangkan ini belum huru belum meri nah boleh kenapa sababnya mutaakhir ihramnya nanti sekarang mau salat nah karena sabab mutaakhir era di Mekah kan baik kalau di Mekah lain ini di Jeddah saya contohkan tadi di mana nah, Jeddah bukan Mekah ada Madinah nggak apa-apa tetap tidak boleh yang yang bebas hanya Mekah saja ya, itu Mekahnya itu Mekah itu tidak ada daerah Mekahnya ini saya contohkan tadi orang di Jeddah bisa ngasar apa sudah mandi apa mau ihram umrah begitu dia lolos habis sudah sholat asar mau sholat sunnatan ihram tidak boleh karena ini sahabat muta'ah jadi ba'da sholatil asar hatta talba syamsu wa indal huruf hatta yatakamal hurubah dan waktunya terbenam matahari sampai sempurna tadi saya katakan kalau subuh begitu terbenamnya matahari kan begitu matahari terbenam sudah masuk belum sempurna sudah terbenam namanya. Eh, belum tidak boleh sosial. Dua macam soal tadi, biarlah masuk betul, masuknya lengkap. Itulah. Sudah. Waktu karoha-karoha tadi, buang istiwanya. Istiwa tidak makruh, tidak haram kalau hari Jum'ah. Sudah. Karoha lima tadi bebas, tidak haram kalau di Makkah. Di daerah Makkah. Kalau di Mekah tidak ada. Memang orang di Mekah dianjurkan supaya memperbanyak sholat. Karena orang sholat di Masjid Haram itu sama dengan sholat di luar Masjid Haram atau di luar Mekah 100 ribu. Nah, 100 ribu lokaan. Kalau ada orang sholat di sana sekali, kita sholat sini sekali, sama sekalinya. Kalau kita ini mendapat satu, mereka mendapat 100 ribu. Nah ini pahalanya. Lantas apa itu hanya di dalam masjid haram saja? Ada hadisnya begitu di masjid. Tapi dijelaskan oleh ulama-ulama yang ahli, beberapa kekuatan dalil bagi mereka, bukan di masjid saja, sampai di kota Mekahnya dan di seluruh daerah haram. Tetap 100 ribu, hanya di masjidnya lebih afdol. Jadi kalau kita ambil fatwa beberapa ulama, bukan ulama, beberapa ulama itu, kalau orang di majlisan, ya orang haji di majlisannya, hanya di rumahnya syekh, dia sholat tetap mendapat 100 ribu. Hanya di masjid lebih allah itu masalah masjid nilainya lebih tinggi. Nah, itulah atau di daerah mana saja di Mekah di kampung-kampung di mana di Mekah sana di pondok-pondok di pondok di hotel di apa saja di rumah-rumah di pokok daerah haram sebab daerah haram itu lebih luas maka ini di dalam daerah haram maka ini di dalam daerah haram jadi ini daerah haram terus Mekah baru tengahnya masjid jadi masjid di dalam kota Mekah kota Mekah di dalam daerah haram walaupun orang sana apalagi orang sana tambah enak <laughs> ya orang sana tambah enak orang yang datang begitu apalagi orang yang sudah mukim orang yang sudah sini tambah enak jadi sholat di rumah dan apa itu pahalanya meningkat. Nah, sudah Allah SWT memberi keuntungan bagi mereka. Itulah. Dan nah. dan sholat begitu juga lain-lain ya sholat, ya puasa, ya sodako, ya etikaf, ya apa saja sudah baca Quran, ya zikir, ya wirid, ya, ya mengaji, ya apa saja tentu lebih afdal karena Allah memberikan tempatnya. Kalau di Madinah hanya seribu Orang sholat di masjidnya, masjid Madinah masjidnya. Tidak ada cerita di luarnya, hanya di masjidnya saja. Ini seribu. Kalau di Palestin, di Baitul Maqdis, 500 nilainya. 500. Dari di Mekah, di Masjid Haram, kalau menurut ulama dari sekitar eh, dari eh, Mekah seluruhnya dan Haram seluruhnya, 100 ribu. Kalau di Masjid Madinah, khusus Masjid Madinah, seribu. Dan kalau di Masjid Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, 500 Di masjid yang lain sama. Masjid Malang, Masjid Blimbing, <laughs> Masjid Waru, Masjid mana saja sama itu Masjid Surabaya sama. Semua masjid selain tiga ini sama. Selain masjid sama. Hanya khusus ada Masjid Kuba, ini kekhususan dua rakaat di Masjid Kuba sama dengan umroh satu kali. Jadi orang sholat dua rakaat di masjid Kuba itu ada hadis sama dengan umrah satu kali maka orang yang berangkat haji kalau mengerti ilmunya lalu ringan enteng ibadat kesempatan yang digunakan untuk nah kalau berangkat haji ngelenjar ke pasar toh ya hanya ngelenjar sih ya, ya rugi lah ruginya kesempatan hanya berapa hari tidak digunakan nah ini masalahnya Nah, rugi kesempatan harus digunakan. maka sebelumnya mengamalkan ibadat harus belajar il ilmunya eh, matang betul-betul. Nah, ini masalah mana wajib, mana sunnah, mana fadilah. Kesempatan fadilah di tempat-tempat khusus. So, kalau nggak di sana nggak ada lagi. Anggap sholat dua rakaat di masjid Kuba sama dengan satu umroh, umroh satu kali. Di mana lagi ada? ya ada. Apa ada? Masih Tanjung. ini. Kan nggak ada, Allah masih kasih nggak ada. Khusus masjid bu, Nah kesempatan nggak digunakan Nah inilah masalahnya dikejutkan haram dan sebagainya. Nah, jadi sunnah, eh, sholat sunnah sebagaimana yang saya terangkan tadi. Nah, maka setiap orang harus berusaha di samping menjalankan salat sunnah wajib supaya menjalankan salat sunnah. Setidak-tidaknya sunnah yang ada hubungan dengan salat fardu yang dinamakan rawatib. Nah, ini jangan tinggalkan rawatib terutama yang muakal yang muakal ini umpama orang nggak bisa 12 rakaat jangan tinggalkan sebab Nabi Muhammad SAW bersabda man sholla fil yawmi Bapahu'an duna faridatin sintai asal raka'ah Banallahu lau qasran fil jannah Barang siapa yang sholat sunnah Maksudnya ini 12 rakaat saja Dibangunkan oleh Allah rumah atau gedung dalam surga toh sudah pernah saya terangkan ambil satu umpama Qobliyatus subuh berapa pahalanya? Qobliyatus subuh atau fajri khairun minat dunya wa ma fiha Dua rakaat fajar itu lebih afdal, lebih baik daripada dunia seisinya Sebelumnya saat subuh ya, azan subuh, azan subuh Habis azan, azan, azan subuh kan belum kamat, belum sholat subuh Isi sholat dua rakaat niatnya usali sunat al-fajri ya boleh usali rak'atayn fajri ya boleh usali sunat subuh ya boleh usali qobliyatal subuh boleh niatnya saya sukanya. tapi kalau kembali kepada hadis Nabi menyebutkan rakaat al-fajri usali sunat al-fajr lebih baik rakaatnya Allah ta'ala fatihah kulya fatihah kulhu salam Loh, dua rakaat saja itu khairun minat dunia wama iya. dia lebih baik dari dunia isinya. Cuma kita koreksi tadi subuh sholat enggak? Nah, ingin sendiri saja. Tadi subuh, sebelumnya subuh, sholat kobli apa tidak? Iya, Alhamdulillah, tutup di hati saja. Simpan di hati, Alhamdulillah, tepat. Ya, kan tepat loh. Khairun ngerti ya. Kalau yang tidak, aduh saya tidak jalankan tadi. Kenapa? Ya sudah tidak jalankan, besok pagi mulai. Ya, ilmu harus kontan. Iya, harus kontan loh. Nah, kapan lagi kalau tidak? besok pagi mulai kalau sudah bangun pagi mandi atau wudhu dan sebagainya azan subuh terus sholat rakaat ingat saja ini rakaat al fajri khairun min dunya wa ma iya fatihah kul ya fatihah kul entengan saja nah, terus jalankan tiap hari kalau punya istri, istrinya diajak, anak-anaknya semua yang anjuri atau di masjid-masjid langgar, jamaah yang ada diingatkan, mari sholat mau komat jangan dulu biar biar biar qabliyah dulu sebab khairun dunia mafia coba total dunia ini berapa harganya dunia ini berapa jangan total harga dunia kota Madia Malang berapa coba total malah bisa orang nonton di kampungnya nggak bisa total berapa berliannya berapa berasnya jagungnya ya uangnya emasnya peraknya intannya dan sebagainya nggak bisa total tanahnya rumahnya dan sebagainya wah ini dunia seluruhnya ini masalahnya sedikit kebakar terus nanti bohor asar apa qabdat gohor qabdat asar apa itu bohor asar qabdatul asar ba'datul maghrib apa qabdat isya ba'datul i isya ini dan lain-lain buha dan macam-macam qabdat bohor ada ya empat empat atau bagi dua dua dua empat terus empat asar empat nah, itu nah, kalau tidak bisa ya dua dua Pokoknya disarankan yang akad dulu. Nah, begitulah amalnya harus kita biasakan. Kalau sudah biasa enak, kalau sudah biasa walaupun diberitahu sekian kali. Ya mana saja mengajarkan sunnah sunnah biasa pada maghrib Gak biasa sesudah maghrib dia kemana? Gak kemana-kemana di muka masjid ngobrol, muka lagar ngobrol. Kenapa gak Pak Sia? Gak biasa. Apa gak mau ganjar mau? Gak tahu sunnah tahu. Sudah ngaji sudah sering hatam sudah kenapa dandalkan tidak biasa <laughs> masalahnya hanya nggak biasa jadi kalau biasa pokoknya maka dibiasain anak-anaknya kecil apa biasain kalau sudah umur 10 tahun gitulah eh, 7, 8, 9 mulai di, diperintah nah ini SD-nya dan sebagainya kalau sudah biasa enak jangan ke tadi sunnah macam-macam Allah sunnah mau apa-apa istikharah mau apa hajat kalau hajat ini sebab Nabi mengatakan maqaba manis taqara wala nadima manis tasyara tidak akan kecewa orang yang ahli sikara dan tidak akan menyesal orang yang suka musyawarah kalau kita mau apa-apa jangan lupa istikharah ayo anda mau apa mau mengalami pekerjaan mau pindah rumah mau pergi musafir mau kawin mau mantu mau bangun apa-apa istikharah mau andil sudahlah Maksudnya ada kawan mau ambil, ya istikharah dulu. Jadi istiqoroh ditunjukkan oleh Allah. Nah, ada istikharah. Kalau sudah hasil istikharah baik, hatinya makin senang, ada alamat Allah baik, impian baik dan sebagainya, baru hasil cepat sholat hajat. Ada sholat hajat, dua rakaat. Tidak lama, tidak lama repot. Istiqoroh dua rakaat cukup. Nah, tapi kita ini orang ya tidak cepat hasil Nah, kalau begitu dalam tujuh hari insya Allah ada alat ya. amat berat ya kan Sama Abu Bakar As-Siddiq itu istiqarah sebulan istiqarahnya sebulan nah orang sekarang kadang isi istiqarah masih dua, dua kali tidak ada apa-apa sudah tidak ada apa-apa tidak ada apa-apa <laughs> jadi alamat apa, -apa. tidak begitu jam tujuh hari insya Allah ada waktu apa saja boleh asal bukan waktu karol nah, tadi nah, baiknya antara maghrib isya sebab nanti tidur ada impian biasanya begitu orang istiqoroh itu hasilnya begini kalau sudah istiqoroh kalau baik itu hatinya makin senang kalau tidak baik hatinya makin tidak senang tidak enak tidak enak rasanya tidak enak satu kedua biasanya dalam impian diberi isyarat oleh Allah dalam ini dan kalau itu enak mimpinya baik kalau itu tidak enak, mimpinya juga tidak enak. Nah impian kata Nabi, asdaqur ru'ya akhirul lain. Sebenarnya impian akhir malam. Sesudah jam 1, 2, 3 ini adalah impian yang benar. Maka mimpi lihat tanggalnya. Apa lihat jamnya. Bukan jam-jam tidur mimpi. <laughs> ya bolehlah mimpi. <laughs> Tapi asdaqur ru'ya kata Nabi akhirul lain. Nah, contoh begini, ada orang mau kawin sudah mau kawin melamar anak kepingin saya senang anaknya orang belum melamar ini masih hasrat ada istikharah tadi, semalam dua malam tiga malam mimpi wah mimpi masuk kebun kebun itu baik banyak tanaman banyak buah-buahan banyak bunga-bunga yang indah wah banget baik wah ini alamat baik teruskan <laughs> Bismillah jalankan ya nah ini mimpi apa ini ini baik kalau mau kawin istiqoroh, istiqoroh, istiqoroh tiga empat hari lima hari ngimpi, ngimpi ketemu bedes. Nah ini, kalau kemudian keraponnya jangan diteruskan, jangan. Itu istrinya nanti main kok ini. Tak punya pekerjaan, malas hanya penjolokan <laughs> Iya itu isyarat. Jadi jangan jangan diteruskan. Impinya gak enak nih, mimpi monyet. Iya, ya ini masalahnya. Jadi ada isyaratnya ini. Nah ini masalahnya. Nah, kalau sudah hasil betul-betul nah, sudah malam hajat pada Allah. Hajat tengah malam jam dua jam tiga minta ke Allah mungkin hasil. Kalau kadang soal hajat, dari paginya lama, insya Allah hasil. Nah, itu mau apa saja isi koro inilah. Jadi Nabi katakan makhata manis koro wala nadima manis tasyara. Nah, ini tapi kalau barang haram ya tidak usah istiqoroh, sudah haram tinggalkan. Mau tombok istiqoroh. <laughs> Tidak usah istiqoroh, menghina, menghina sholat ini. Iya, nah bagaimana mau tombok istiqoroh? Atau punya toko di dating orang ada komisi arak 10 peti. Istiqoroh, tidak boleh istiqoroh. Tidak usah, karena ini sudah jelas apa? Haram, bagaimana istiqoroh? Istiqoroh sudah jelas, kalau nampaknya nampak tidak kenal umpamanya nampaknya baik itu dari setan itu barang haram dong bertentangan dengan hukum syariat syariat baik jadi kita tahu nah inilah beberapa masalah saya rasa sekian dulu dan insya Allah waktunya takut lagi kita masuk sholatul jamaah والله أعلم بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اجلنا من الورى وعافنا من الخطر اللهم اجلنا من ضلاء وعافنا من ضلاء اللهم ارزقنا من عقول اقبرها من اذان اصفاها من عمل ازكاها ومن اخلاق اطيبها من ارزق زلها من عافيه اجبلها من الدنيا خيرها من اخذ علمها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اكفنا شر والفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اكفنا الشر الظالمين والحاسدين والمؤذين وصلى والكافرين الكافرين بما شئت وكما شئت انك على كل قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وسعنا به الله اللهم انفعنا بما علمتنا وسعنا به الله اللهم انفعنا بما علمتنا شعبنا به فضلنا اللهم ارزقنا بما اعطيتنا وما رزقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذرياتنا ومسلمين اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وخيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعتك يا الله مع الصحة والسلامة والعافية والقوة والمسالة والنصر بين وقب الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتقبل قلبا معصوما وعملنا عملا مقبولا وسعينا سعيا مشكورا وجهادنا جهادا منصورا وذمنا ذما مغفورا اللهم ربنا تقبل منا انك انت العليم وتب علينا انك انت الرحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه الدائمه في الدين وفي الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين الفاتحه